<clears throat> Pada kesempatan ini <clears throat> Taib Karena Beberapa hal Satu dan lain hal Taib eh, Pelajaran sifat salat Nabi Alaihissalam khususnya al-julus baina sajdatain duduk di antara dua sujud insyaallah kita lanjutkan besok Selasa insyaallah taala <clears throat> adapun pada malam ini insyaallah taala kita akan <clears throat> taib muzakarah munasahah saling ingat mengingatkan pada perkara yang semoga dapat memberi manfaat kepada kita pada waktu yang terpendek di antara salah satu waktu sholat dengan sholat lima waktu yang berikutnya yaitu bainal maghrib wal isya di mana sebagaimana kita ketahui bersama ada fadilah keutamaan tersendiri seorang yang menunggu di masjid beribadah di dalamnya baik itu membaca Al-Qur'an atau zikrullah ataupun muhasabatun nafs ataupun demikian menghadiri majelis ilmu di antara ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan menunggu intidhar salat ba'da salat, menunggu satu waktu salat ke waktu salat berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu bagaikan berjaga di perbatasan musuh. Itu bagaikan berjaga di perbatasan dan bagaikan itu ribat. Fadilah besar ketika seorang melatih dirinya tapi meskipun sejenak meskipun tidak sebagaimana 10 hari itikaf di akhir Ramadan namun setiap hari kita luangkan sedikit waktu menunggu satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya adapun menunggu dari subuh hingga zuhur maka <clears throat> taib ini panjang dan bisa jadi hanya pada subuh sampai syuruk matahari terbit adapun zuhur sampai asar demikian pula berat dan asar sampai maghrib demikian ada adapun bainal maghrib wal isya adalah waktu yang terpendek dan ini dapat kita manfaatkan dari waktu-waktu kita dengan perkara yang bermanfaat diantaranya menghadiri majelis-majelis ilmu <clears throat> dan waktu demi waktu demikian terus berjalan dan sebagaimana kita mengetahui satu tahun ada 12 bulan. Demikian pula dalam bulan bulan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan-bulan Islam <clears throat> dalam perhitungan taib setahun Hijriyah terdapat pula padanya 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya dalam surat At-Taubah inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum kata Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat ke-36 Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sejak dulu bulan-bulan itu dalam kitab catatan Allah Sejak diciptakannya langit dan bumi Sejak dulu pula Bulan-bulan itu berjumlah 12 Dan diantara antara ke-12 bulan tersebut Kata Allah Minha arba'atun hurum Terdapat padanya empat bulan haram Empat bulan suci <clears throat> Empat bulan yang dijaga kehormatannya memiliki fadilah dan kelebihan dibandingkan bulan yang selainnya. Arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi, menganiaya diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bukan bermakna kemudian kezaliman itu boleh di bulan selainnya akan tetapi di bulan-bulan tersebut lebih ditekankan dan diingatkan jangan seseorang melakukan kezaliman dan az-zulm adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih atau fi ghairi mawdhi'ih meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya adapun adil meletakkan sesuatu masing-masing sesuai dengan tempatnya dan bukan bermana adil itu harus selalu bagi rata Taib, seorang anak yang dewasa kebutuhannya berbeda dengan anak yang masih bayi, masih kecil. Dan demikian seterusnya. Akan tapi zulm dan kezaliman meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya bisa berupa kezaliman terhadap diri sendiri, bisa kezaliman terhadap orang lain, hamba-hamba Allah ataupun kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq. <clears throat> Taib. Berkenaan tentang ayat tersebut, yang pertama disebutkan bahwasanya jumlah-jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dan diperjelas lagi di antara 12 bulan tersebut 4 bulan di antara adalah bulan yang disebut al-haram. Dan <clears throat> sesuatu disebut al-haram <clears throat> karena dijaga kehormatannya, dilebihkan dan tidak boleh dilanggar kesuciannya. Oleh karenanya kita sering dengar tanah suci Al-Haram Al-Makki Tanah suci Al-Haram Makkah Demikian pula banyak para ulama memasukkan bahwasanya Madinah termasuk dari tanah suci yang kedua. Dan itu sahih, makanya disebut Al-Haramain. Al-Haram Al-Madani. Yang kedua adalah tanah suci Haram Madinah. Dan sebagaimana tempat-tempat itu memiliki taib kelebihan dan tanah suci, demikian pula waktu-waktu itu juga memiliki kelebihan dan kesucian, kehormatan yang dijaga lebih dibanding dengan waktu-waktu lainnya. Dan disebut al-haram tadi karena ada padanya hormah, kehormatan dan tidak boleh dilanggar padanya. Sebagai contoh adalah uh, di, di sana disebut oleh eh, terbiasa dalam mereka orang-orang Arab menyebut istri atau keluarga itu dengan harim, disebut dengan al-harim. Ya, yang ada hormah padanya, kehormatan dan dijaga dan tidak boleh dilanggar seorang istri ya, yang memiliki suami dia istri seseorang dan tidak boleh dilanggar tidak boleh di ganggu kehormatan dan harga dirinya disebut al-harim dan demikian pula Rasul alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak mulai beliau berhijrah ke Madinah maka Rasul Alaihissalam sangat mencintai Mekah dan keluar dari Mekah sambil mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la anti ahabbu al ahabbul baqa'i ilayya." Sesungguhnya Mekah Engkau adalah orang atau engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Kampung halaman beliau sejak kecil walaula ukhraju minki ma kharajtu seandainya aku tidak dibuat keluar tidak terpaksa harus keluar dari tempatmu dari Mekah aku tidak akan keluar meninggalkanmu Mekah kemudian Rasulullah SAW pergi berhijrah atas perintah Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu pun bukan bukan rekreasi bukan piknik bukan menentukan negeri hijrah sesukanya oh saya pilih di Yerusalem, saya pilih di daerah Syam yang lebih subur, yang banyak pohon zaitun, yang banyak demikian-demikian. Atau saya pilih di pulau sana, di daerah sana yang lebih subur, banyak orangnya. dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi darul hijrah, negeri hijrah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana. Dan ketika itu Madinah dikenal dengan kota yang disebut Yathrib dan di antara yang terkenal dari kota tersebut adalah Huma, penyakit demamnya, wabah Madinah. Ya, Huma Yathrib, demam sakit Yathrib. Kalau kita kenal di beberapa daerah kita ada di sana daerah eh, malaria, daerah timur, di sana daerah wabah ini ini. Dan Madinah ketika itu terkenal wabahnya, Huma Yathrib. Akan tapi Rasulullah SAW mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala kemana di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau berhijrah. maka Rasulullah SAW berdoa agar beliau diberikan kecintaan terhadap kota Madinah agar beliau bisa mencintai betah tinggal di Madinah agar Allah memberkahi Madinah dan demikian pula soalnya, timbangannya takarannya demikian pula penduduknya dan agar menghilangkan kejelekan, keburukan dan wabah penyakitnya. Maka di antara apa yang diriwayatkan, dinukilkan sahih dari Nabi alaihi wasallam, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai Madinah sebagaimana engkau telah menjadikanku cinta kepada Mekah. Kemudian Nabi alaihi wasallam juga mendoakan agar diberkahi Allahumma barik Taib fisaihim wamudihim, wa muddihim ya Allah berkahi sok mereka takaran satu sok itu empat mud eh, empat tangkupan telapak tangan <clears throat> eh, kanan dan kiri kemudian kalau diambil empat kalinya maka ini kurang lebih dua setengah kilogram sebagaimana zakat fitrah kita berkahi timbangan mereka jual beli mereka timbangan timbangan takaran mereka minta diberkahi <clears throat> Dan demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebenarnya dinukilkan dalam beberapa riwayat hadis beliau memperjelas dan mempertegas ini haram tul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah sesungguhnya aku menjadikan Madinah kota suci tanah suci sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah suci Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di sana dibantu dengan putranya Ismail dan ada hudud al-haram hududul haram al-makki batas-batas tanah suci Mekah yang terdekat adalah Tan'im tempat mikotnya Aisyah dan di sana ada batas-batas yang lagi ada Jirana ada di sana sini dan Arafah di luar tanah suci Mekah pas perbatasan Wadi Uronah dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam manasik haji khususnya itu merasakan ada yang di dalam tanah suci haram dan ada wukuf yang di luar tanah suci haram. Diingatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke perkara tanah suci. Sebagaimana tempat-tempat itu ada berapa yang disebut tanah al-haram, tanah yang disucikan. Maka Nabi Alaihissalam telah menegaskan bahwasannya dalam hadis Sahih Madinah demikian pula dijadikan tanah haram selain daripada tanah suci Makkah. Dan berkenaan dengan <clears throat> dan demikian pula di sana ada khilaf di antara ulama, ada yang mereka membahas tentang permasalahan yaitu eh, Yerusalem apakah termasuk di antara tanah suci yang ketiga dan di sana ada khilaf perbedaan pendapat di antara ulama namun yang masyur dan kuat dari hadis-hadisnya adalah dua ini al-haramain kembali ke sini Taib maka di antara perbedaan <clears throat> dan apa yang disebutkan dari hukum-hukum dalam tanah suci adalah tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Baik itu kedoliman apapun bahkan sampai hukum, hukuman. Bahkan hewan pun tidak boleh berburu di tanah suci tersebut. Meskipun hanya burung. Meskipun taib yang lainnya. Dalam tanah suci tidak boleh berburu dan demikian pula layuk tatau syajaruha tidak ditebang pohon-pohon aslinya. Adapun pohon taib e, yang bukan asli bawaan maka diperbolehkan. Taib sampai pun kalau sudah ada pohon asli itu tumbuh yang suruh mengalah bangunannya yang dibelokkan dan bukan pohon aslinya yang dicabut. Bahkan sampai pun menghalau burung-burungnya tidak diperbolehkan. <clears throat> Gusah di sana banyak burung darat. Maka di sana terkait banyak beberapa hukum-hukum dari tanah suci yang tidak boleh dilanggar. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala wa may yurid fihi bi ilhadin nudzighu min adzabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan kemulhidan, ingin penyimpangan syariat di dalam tanah suci, nudzighu min adzabin alim kami akan timpakan kepada dia azab yang pedih. Di tempat yang lain, kalau orang baru sekedar kerentek atau sekedar baru terbesit sesuatu, tidak dihitung. Akan tetapi di tanah suci, wa may yurid fihi bi ilhad, siapa yang ingin baru ingin, belum melakukan. Wa may yurid fihi bi ilhad, nudzighu min adzabin alim. Kami akan timpakan di azab yang pedih. Tapi kembali ke sini ke permasalahan al-haram. Maka sebagaimana beberapa tempat itu memiliki kelebihan pahala seperti salat di Masjidil Haram dibanding dengan masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi 100 ribu kali lipat dari sahih. Dan di Masjid Nabi alaihi wasallam as-salatu fi masjidi hada ka alfi salatin fi masjidi ghairiha illa al-Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini kata Rasulullah SAW Masjid Nabawi di Madinah memiliki pahala seribu kali sebagaimana sholat di masjid selainnya selain daripada Masjidil Haram. Dan semua hadis tadi sahih. Dan seorang muslim harus menerima sami'na wa ata'na ketika Allah menentukan di mana negeri-negeri Nabi tersebut apa kitabnya, kitab Allah yang diturunkan kepadanya dan apa bahasanya dan bagaimana cara ibadahnya. Ada nabi yang diturunkan padanya Taurat dengan berbahasa Ibrani. Ada nabi yang diturunkan padanya Al-Injil, ada yang Zabur, ada yang demikian-demikian dengan tata cara ibadah. <clears throat> ada yang di daerah Yaman, ada yang di daerah Taib eh, Syam, ada yang di daerah Babilonia atau Irak, ada yang di daerah uh, Taib yang lain-lainnya. Maka sebagaimana di tempat-tempat tertentu itu memiliki kelebihan. Apabila melakukan amal soleh di tempat tersebut dilebihkan, dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula ketika berbuat dosa di tempat tersebut, maka tidak sama dengan dosa di tempat-tempat yang lain. Maka begitu pula berkenan tentang waktu, sebagaimana sebagian tempat dilebihkan, tidak boleh dilanggar dan diancam dan dijaga diancam apabila melakukan pelanggaran di dalam tempat tersebut dan dijaga tempat tersebut dari hal-hal yang dapat merusak. Begitu pula beberapa waktu-waktu yang ada. Ada beberapa bulan, beberapa waktu yang dilebihkan dan dijadikan bulan haram dan <clears throat> tidak disamakan antara uh, melakukan amalan di bulan tersebut dengan bulan-bulan yang lainnya <clears throat> secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bulan-bulan tersebut, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi, berbuat zalim terhadap diri-diri kalian, apalagi orang lain. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri berbuat dosa, maksiat dan melanggar syariat fihinna dalam bulan-bulan tersebut. Dan demikian pula bulan-bulan yang lain bukan bermakna zalim boleh. Akan tapi di bulan-bulan tersebut ditekankan lagi itu diberi ancaman lebih dan demikian ini dan disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari as-sanatu isna ashara syahran minha arba'atun hurum menjelaskan lebih jelas <clears throat> sebenarnya dalam ayat inna iddatasy-syuhuri indallah isna ashara syahran fi kitabillah dalam setahun ada 12 bulan yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum di antaranya empat bulan haram. Dalam hadis Abu Bakrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia nukilkan bersabda as setahun Isna asyara syahran ada 12 bulan minhar arbaatun hurum di antaranya adalah 4 bulan haram salasatun mutawaliyat zulqa'dah wa zulhijjah wal muharram wa rajab mudar 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah dari empat bulan haram tersebut dari dua belas bulan ada empat bulan haram dan empat bulan haram ini apa saja tiga diantaranya berturut-turut dan yang satu terpisah kemudian dia sebutkan <clears throat> yaitu al taib salatun mutawaliyat tiga bulan yang berturut-turut bulan haram yang berturut-turut adalah Zulqa'dah satu Zulhijjah dua Zulhijjah bulan haji bulan idul adha wal Muharram dan bulan Muharram bulan yang sekarang kita sedang di awalnya ini bulan Muharram wa Rajab Mudar dan satu terpisah adalah Rajab yang sering diidofakan dengan Rajab Mudar salah satu kabilah ya, di Arab sana yang sering Rajab ini dinisbatkan kepada mereka karena mereka kabilah yang paling mensakralkan paling tapi mengeramatkan atau menganggap besar bulan Rajab ini. Ya, kalau dalam kita, taib dari 12 bulan, 4 bulan ini bulan haram, taib dan di situ empat-empatnya secara global sama. Namun kabilah mudar ketika itu, taib menganggap palingnya adalah bulan Rajab. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban yang terletak di antara dua Jumada yaitu Jumadal Ula, Jumadal Akhir dan Sya'ban. Tengah-tengah antara Jumadal Ula, Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Tengah-tengahnya Jumadal Akhir dengan Sya'ban. Dan kalau kita urutkan dan seorang muslim demikian pula semestinya untuk perhatian dan hafal dalam tentang bulan-bulan ini. Kita sudah sejak kecil hafal Januari, Februari ya, sudah tutup ya istilahnya. Maka yang belum hafal bulan-bulan Islam ayo kita hafal. Mestinya harus kita hafal. Kenapa? Karena ibadah-ibadah dalam agama kita itu dikaitkan dengan bulan-bulan ini. Ada Ramadan, ada Syura 10 Muharram, ada puasa Sya'ban, dan ada haji bulan Dzulhijjah tanggal 10, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya, Muharram itu kapan? Berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini dan bukan ada puasa 2 Februari, puasa 13 Maret, bukan seperti itu. Maka berkaitan dengan ibadah yang mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini besok ada pertanggungjawaban. Tapi bukan sekedar sebagaimana taib hewan kemudian setelah itu jadi tanah sudah. Namun ada pertanggungjawaban. Maka Keterkaitan dengan ibadah dikaitkan dengan bulan-bulan tersebut disebutkan dalam nusus syariah, dalil-dalil syar'i, Al-Qur'an maupun hadis disebutkan dengan bulan-bulan Hijri ini, bulan-bulan apa yang disebut dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka hendaknya kita hafal. Tapi <clears throat> dari awal yang sering disebut dengan Muharram. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Thani Jumadal Ula Jumadal Thaniyah Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi silakan nanti tidak perlu karena nanti habis waktu kita untuk mengulang-ulangi maka bisa dilihat nanti di kalender-kalender dilihat dihafalkan ya <clears throat> ini dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan al-haram yang dilebihkan begitu pula juga ada bulan yang mulia, bulan yang taib eh, banyak menghidupkan ibadah dan di situ ada yang bulan puasa yaitu Ramadan. Taib di sini berkaitan tentang hal ini dahulu mereka sangat menjaga dan tidak mau menyulut peperangan dan tidak berperang di bulan-bulan tersebut. Bulan haji haji, bulan uh, Taib Dzulqa'dah Dzulqa'dah sampai dulu mereka belum dipersatukan dengan Islam pun mereka kalau sudah bulan-bulan haram ini sudah larang, tidak boleh ada yang melanggar. kemudian ada pembahasan fikih ya, berbeda ketika tentunya ketika diserang terlebih dahulu. ada pun memulai di sana ada permasalahan khilaf. Namun di antara perkara yang ditekankan di situ adalah di bulan-bulan ini hendaknya kita perhatian dengan ibadah. Taib secara umum, ada pun yang secara khusus harus butuh dalil tentunya. Artinya khusus dalil khusus apa amalannya amalan A amalan B ini butuh dalil khusus Taib <clears throat> dan beribadah di bulan-bulan tersebut demikian pula memiliki keutamaan dan jangan seseorang membuat dosa berusaha sebisa mungkin untuk menjaga dan tidak berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut firman Allah Subhanahu wa taala fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashur al muharramah yaitu jangan kalian mendolimi diri diri kalian padanya yaitu pada bulan-bulan haram tersebut li'annaha akadu wa ablagh fil ithmi min ghairiha karena dia lebih membawa dosa lebih mendatangkan dosa dibandingkan dengan selainnya dan dinukilkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fala tadlimu fihinna anfusakum fi kullihinna ثم اختص ثم اختص في ذلك أربعة ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amalu salih dinukilkan dari Ibn Abbas yang kurang lebih maknanya yang tentunya namanya ibadah itu di semua bulan dan namanya dosa hendaknya dihindari dalam semua bulan sebisa mungkin akan tetapi dijadikan taib dosa di dalam bulan empat tersebut lebih dan beramal soleh padanya pahalanya lebih besar dinukilkan dari Ibn Abbas dan dinukilkan pula dari kata ada kata ada Ibn Di'amah Sadusi Tabi'in ya tentang berkaitan tentang firman Allah tersebut fala tadhlimu fihinna anfusakum inna zulma fil ashuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadh-zulmi fima siwaha bahwasanya berbuat kezaliman di bulan-bulan haram tersebut lebih besar kesalahannya, lebih besar tanggungan dosanya dibandingkan dengan berbuat zalim di bulan-bulan selainnya. Wa in kana dzulm ala kulli hal dan ini sebagaimana apa yang disebutkan selesai dari ucapan Ibnu uh, Ibnu Di'am Sadusi uh, eh, rahimahullah meskipun kezaliman ala kulli hal bagaimanapun juga aziman besar dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah takutlah kalian dari setiap kedoliman ittaquz zulm dan itu umum di mana saja apa saja besar atau kecil takutlah hindarilah kedoliman fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah karena kezoliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat dan kita telah sebutkan di hari kiamat itu kita butuh cahaya karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama menyebutkan beberapa riwayat sirat jembatan yang akan kita lewati itu bukan hanya kecil dan licin tapi juga gelap dan sebagaimana disebutkan seorang muslim ghurran muhajjalina min atharil wudu akan bercahaya taib bekas-bekas anggota wudhunya taib bercahaya ya, wajahnya tangannya kakinya dan demikian seterusnya dan secara umum disebutkan mereka bercahaya sampai-sampai munafikin nasallallah <clears throat> al-afiyah wassalam liyadu billah minan nifaq ah, mereka mengharapkan dan mereka berangan-angan seandainya memiliki cahaya sebagaimana cahaya cahaya cahayanya kaum muslimin. maka termasuk perkara yang dapat mendatangkan kegelapan sudah sirat disebutkan jembatan itu gelap bukan hanya licin dan kecil maka ditambah lagi kegelapan dan seorang tidak mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar dosa-dosanya sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan lagi berbuat dosa diingatkan lebih agar dihindari di bulan-bulan haram ini apakah Zulqa'dah apakah bulan haji dan kurban Zulhijjah apakah di bulan kita sekarang ini Muharram apakah di bulan Rajab Sebagaimana pula juga kita diingatkan di bulan Ramadan agar tidak ada menjauhi riba, menjauhi namimah, menjauhi dusta dan setiap kau luzur ucapan kebatilan ketika puasa. Maka selain bulan puasa begitu pula. Dan begitu pula di bulan haram. Dan ini subhanallah syariat agama kita yang sempurna pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, kemudian Syawal, sudah libur satu bulan Syawal, kemudian ada situ makan-makan, senang-senang mungkin Idul Fitri, kemudian senang-senang dengan keluarga dan beberapa yang lain. Satu bulan Syawal itu pun masih ada puasa itu tapi hukumnya sunnah tidak wajib. Yang mau lebih menyempurnakan alhamdulillah ada kesempatan dan yang tidak pun tidak berdosa. Alhamdulillah. Namun dia merugi. Taib. Karena itu kesempatan. Taib. Syawal 30 hari bulan Ramadan ditambah 6 puasa jadi 36 hari dikalikan 10 kali lipat 360 hari seperti puasa setahun penuh. Man Ramadan tuma adba asitan min Syawal. Siapa puasa Ramadan kemudian diiringkan dengan 6 hari bulan Syawal. Keutamaan tersendiri fakan namusia mudhar. Seakan-akan dia puasa setahun penuh. Setelah Syawal masuk bulan haram Zulqa'dah. Yang disitu diperingatkan tentang fala tadhlimu fihinna anfusakum jangan kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut seorang muslim ingat kemudian oh ini setelah syawal ada sekarang dzulqa'dah kita bulan haram kita jaga kalau orang dulu subhanallah ini bulan haram betul-betul tidak boleh istilahnya yang sudah sampai niat mau membunuh orang saja naudzubillah dan ini haram dan ini perkara Waliyadzubillah perkara yang sangat membahayakan Yang mereka dulu sampai sudah niat berencana membunuh orang saja masuk bulan haram tidak berani macam-macam. Itu dulu mereka. Dan dalam syariat kita, mana yang ini berlebihan, yang ditolak syariat dibuang, dan mana ini yang dibenarkan, ditetapkan, diteruskan. Itu datang syariat disempurnakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, In nama buis bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dulu mereka kadang menganggap sakral berlebihan. Kalau bulan ini nanti akan membawa ini, membawa ini. Yang berlebihan dihilangkan. Begitu pula yang kita ingatkan termasuk perkara yang fatal dan keliru. Beberapa yang meyakini di bulan haram, di bulan Muharram, bulan-bulan yang mulia dengan ibadah dan jangan berbuat dosa dan maksiat. Karena saking berlebihannya, kemudian malah justru menganggap bulan ini bulan taib yang mendatangkan sial yang jangan bikin gawe kalau di bulan haram, bulan Muharram lebih-lebih yang disebut dengan surah Taib. Karena di situ Nyi Roro Kidul punya gawe. Ya, jangan bikin acara, apakah nikahan, apakah khitanan, apakah itu mengundang makan-makan. udah, tidak usah bikin acara-acara di bulan Taib Surah, bulan haram. Nanti berantakan, nanti lah, bukan demikian. Bahkan bulan Muharram ada bulan mulia dan disebutkan dalam hadis Syahrullah al-Muharram bulan Allah Muharram. Tidaklah disebut padahal semua bulan adalah milik Allah. Semua bulan milik Allah tapi dinisbatkan bulan Muharram syahrullah karena keistimewaannya ya tapi padahal semua bulan adalah bulan Allah dan ini kalau kita tahu <clears throat> terkadang beberapa disebut Nabi Ibrahim atau sebelumnya Nabi Musa disebut kalimur rahman orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimur Rahman, kalim dari diajak berkalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima dan Allah mengajak bicara Musa Kalimur Rahman Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman padahal apakah tidak ada nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala selain Musa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj ada namun tidak diingatkan tentang kejadian tersebut di Bukit Tursina Nabi Musa alaihissalam tidak menerima wahyu dan minta agar Allah subhanahu wa taala menampakkan diri langsung namun baru sekedar sinarnya keluar sedikit di balik bukit Tursina, Nabi Musa jatuh pingsan. Dan Allah nyatakan, lantarani dalam Al-Quran, engkau tidak akan bisa melihatku. Mata manusia tidak akan bisa melihat kalau Allah menampakkan. Akan jatuh pingsan Nabi Musa orang yang kuat. Sampai beliau memukul seseorang dalam satu kejadian tidak sengaja tanpa niat membunuh. Jatuh dan orang tersebut pun meninggal. Kuat Nabi Musa. Itu pun pingsan. Ya, <clears throat> tidak kuat ketika minta kepada Allah hari ini jarah tunjukkan kepadaku engkau langsung ya Allah tidak kuat diingatkan kisah tersebut kalimur rahmah disebut Nabi uh, Taib Isa alaihissalam kalimatullah kalimat Allah yang dimaksud apa kun fayakun jadilah maka jadilah padahal di sana apa tidak ada nabi yang Allah jadikan tanpa ada bapaknya ada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau Nabi Isa masih punya ibu, dilahirkan seperti manusia, yakni dari seorang ibu meskipun tidak ada bapak. Mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Mu, Nabi Adam alaihissalam tidak ada bapak dan tidak ada ibunya. Dijadikan kun Allah jadikan dari tanah dan Allah katakan kun jadilah maka jadilah. Hawa ada unsur laki-lakinya, tidak ada unsur ibunya, tidak ada unsur perempuan. Dan ini tiga diantara tanda penciptaan manusia yang luar biasa Allah ciptakan Nabi Adam tanpa unsur laki-laki dan wanita. Pertama kali. Dan Nabi Hawa alaihissalam diciptakan seorang wanita tanpa unsur wanita sebelumnya. Dia wanita pertama. Namun diambil dari tulang sulbi Nabi Adam ada unsur laki-lakinya. Adapun Nabi Isa diciptakan dari unsur wanita, ibu. Melahirkan normal, namun tanpa unsur laki-laki, tanpa unsur ayah. Kalau mau dilihat dari sisi keajaiban penciptaan tersebut luar biasa, maka Nabi Adam lebih mengherankan. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan sebelumnya. Meskipun para ulama sepakat Nabi Isa al-Masih alaihissalam jauh lebih utama dibandingkan dengan Nabi Adam. Sepakat ini para ulama. Taib. Akan tetapi dari sisi ciptaan tadi, taib banyak dan Allah tidak ingatkan kalimatullah waroh minallah dan kita lanjutkan insyaallah pada adan. Begitu pula di sini disebutkan bulan Allah semua bulan Allah. Tapi Muharram disebut syahrullah. Agar seorang perhatian dan ingat ini bulan Allah Jangan main-main dan <clears throat> insyaallah kita lanjutkan ba'da adan insyaallah taala. <clears throat> Taib di antara amalan atau di antara amalan saleh, amalan keumuman yang hendaknya kita jaga <clears throat> taib di bulan atau di waktu yang diunggulkan ini Tentunya yang pertama sifatnya umum. Ibadah-ibadah apa saja. Ya, sifatnya umum. Dan yang kedua, apa yang sifatnya khusus. Amaliyah tertentu, ibadah tertentu yang sifatnya khusus. Dan kesemuanya berlandaskan dalil. Dan diantara apa yang disebutkan dalam dalil sahih, amalan yang perlu diperhatikan dan memiliki keutamaan banyak meskipun bisa jadi amalannya ringan dan tidak banyak akan tetapi jika seseorang memperhatikannya mengejarnya mencari pahalanya dengan sungguh-sungguh meskipun hanya sehari dua hari ada ibadah khusus yang sahih dengan niatan dia pula yang sahih ittiba ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi wasallam wahtisaban dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh maka itu akan menjadikan pada seseorang kebaikan yang banyak dibandingkan dengan seseorang memperbanyak mengkhususkan amalia-amalia tertentu yang la asalalah tidak ada asalnya atau yang riwayat-riwayat hadisnya dhaifah lemah dan di antara ibadah yang saya maksud ibadah khusus adalah puasa Ashura. Ya mungkin kita telah uh, masyur dan tidak asing lagi. Ya, puasa Ashura tanggal 10 Muharram dan di sana disebutkan <clears throat> seingat kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan ketika Nabi alaihi wasallam itu datang ke Madinah maka Nabi alaihi wasallam mendapati al-yahud tasumu yaum asyura. Orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi itu banyak dulu di Madinah. Setelah mereka ekspansi dari Yerusalem, <clears throat> Nebukadnezar, raja yang zalim dan banyak perkara mereka kejar-kejar, dibantai dan berbagai macam. Dan mereka dalam kitab-kitab mereka dan khabar-khabar Israiliyat mereka mengetahui akan nanti diutus seorang nabi akhir zaman dan sampai mereka mengetahui bukan hanya sifat nabi tersebut tapi juga tempat diutusnya atau tempat hijrahnya nabi tersebut yang mereka tuju dan mereka kejar bukan tempat kampung halamannya tapi tempat hijrahnya nabi tersebut tempat bermukimnya nabi tersebut dan mereka mengetahui sifat-sifatnya ardun nakhlah negeri penuh kurma bainal harratain dan dua bukit apa batu Anas dan dengan sifat-sifatnya mereka tahu itu Madinah. Maka ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada kabilah-kabilah Yahudi baik itu di Khaybar, baik di pinggir Madinah maupun mereka juga berbaur dengan penduduk Madinah, mereka ke situ. Maka ketika Nabi SAW datang ke sana, bukan hanya bangsa Arab, musyrikin ketika itu, juga sebagian yang sudah berislam, kaum muslimin, sahabat, juga ada kabilah Yahudi. Ketika Rasul datang ke Madinah, Rasul melihat mereka berpuasa tanggal 10 Muharram, dan Rasulullah SAW bertanya, Mahadal yaum alladhi tasumuna fi. Hari apa yang kalian berpuasa ini? Berpuasa padanya ini. Mereka mengatakan, Hada yaumun azim. Sebagian riwayat menyebutkan, Hada yaumun salih. Riwayat Bukhari. Ini hari yang agung. Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa qawmah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Hada yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Yaitu menyelamatkan Musa dan kaumnya ketika menyeberang Laut Merah. Ya, menyeberangi Laut Merah dari Mesir menyeberang ke Jazirah Arab. Menyeberangi Laut Merah, terbelah lautnya. Dan kemudian setelah sampai di seberang maka Firaun mengejar dengan bala tentaranya dan Allah tenggelamkan. Dan kisah yang masyur kita ketahui dan sebagian ilmuwan meneliti dan sampai sekarang menemukan bekas apa eh, roda eh, kereta eh, apa roda kereta kuda ini kereta kuda dan sebagian masuk Islam katanya dan seterusnya namun kaum muslimin yakin ya dengan berkat tersebut dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikan jasad Firaun itu diabadikan dan ada kembali ke sini maka ketika hari tersebut fasamahu Musa Musa pun berpuasa Sebagian menyebutkan syukron lillahi taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu aku lebih berat untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karena disebutkan dalam hadis, "Inna ma'syaral anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Sesungguhnya kami se semua para nabi adalah saudara seayah, beda-beda ibu. Kalau Nabi SAW dari Bani Ismail Termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim Dari putranya Ismail Kalau Nabi-Nabi Bani Israel Nabi Dawud, Sulaiman, Yahya, Zakaria Dan banyak adalah dari keturunan Ishak Tapi juga putranya Nabi Ibrahim Kalau Ishak dari, put, dari istrinya Nabi Ibrahim Sarah Kalau Nabi Ismail dari putra, putranya Nabi Ibrahim dari Hajar Beda ibu namun semua seayah Terus kami semua para Nabi dan beda-beda ibu. Wa ummahatum syatta ibu-ibu mereka berbeda. Wa dinuna wahid agama kami satu. Agama tauhid yang dimaksud. Adapun syariat mereka berbeda-beda. Syariat salat Nabi ini, syariat puasa Nabi ini berbeda-beda. Namun hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Adapun diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh beribadah kecuali dengan tata cara beliau. Namun secara global dakwah mereka, agama mereka agama tauhid mengibadai Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang beragam dan bermacam-macam namun menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Fa'ama fa'somahu wa amaran nasa Maka beliau pun puasa hari Ashura dan beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk puasa. Itulah kewajiban puasa pertama kali. Belum ada syariat diwajibkan puasa Ramadan. Belum ada kewajiban puasa Ramadan ketika itu. Maka puasa pertama kali kaum muslimin itu ya 10 Muharram ini dulu disebutkan wajib <clears throat> dan sebagian ulama menyebutkan demikian kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan ada marahil ada tahapan-tahapannya kemudian dijadikan puasa Asyura tetap disyariatkan namun hukumnya sunnah dan tidak lagi wajib kemudian pula Nabi SAW ketika mendapati taib <clears throat> eh, mereka orang-orang Yahudi pun taib mendapati Rasulullah SAW dan kaum muslimin kok banyak mengikuti mereka dalam ibadah-ibadah maka disebutkan Rasulullah SAW mengatakan lain qob lain taib eh, lain eh, atau itu ila qabilin la asuman at atau kama Rasulullah SAW. Seandainya aku mendapati tahun depan aku akan puasa tanggal sembilannya sehingga disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 di antara hikmahnya disebut para ulama adalah mukhalafatal yahud dan ini pada bulan Muharram juga terdapat pelajaran wala wal bara dan mukhalafatu ashabil jahim menyelisi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dan itu terkandung dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus tunjukkan kepada kami ya Allah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jalannya para nabi, sahabat dan orang-orang saleh dan syuhada dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Dalam hadis riwayat Tirmizi, al-yahud humul maghdubi alaihim. Yahudi mereka orang yang dicela, yang dimurkai, wan nasara humud dan nasara mereka lah yang Eh, tersesat, semangat beramal, semangat ibadah tanpa ilmu, sementara orang-orang Yahudi tahu ilmu namun tidak mau mengamalkan. Dan ini disebutkan ini dulu mereka dan ini diantara amal yang bisa kita sebutkan. Adapun yang selainnya banyak riwayat-riwayat dhaif terlebih dari kalangan Syiah datang ada mereka merayakan peringatan-peringatan yang itu tidak ada asal dalam Islam. Ya, 10 Muharram dan tentunya perlu kita ingat mereka nanti mukul-mukul mem, me, membuat darah karena mereka mengingat hari terbunuhnya Hussein, hari terbunuhnya Hussein yang kemudian mereka taib subhanallah, subhanallah kalau hari terbunuhnya Umar mereka pesta, kalau hari terbunuhnya Hussein mereka taib menampakkan kesedihan dengan mengeluarkan darah dan itu kalangan Syiah tapi di negeri yang mereka kuat, maka mereka menampakkan terang-terangan, sementara di negeri yang mereka minoritas dan lemah, mereka sembunyi-sembunyi melakukannya. Maka banyak amalan-amalan berkaitan dengan Muharram, namun yang bisa kami sebutkan, maka hendaknya kaum muslim melakukan amalan yang sahih, yang disunahkan, yang disyariatkan, dan meninggalkan apa-apa yang tidak disyariatkan, terlebih meyakini bulan ini bulan sial, la, ini bulan Allah, bukan bulan syaitan, bukan bulan Nyirara dan hendaknya seorang melakukan amal ibadah dan menjauhi dosa di bulan ini, salah satu dari bulan haram, bulan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wallahu alam shawab wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu